Menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan telah kita sebutkan perkataan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa ta'rif tauhid yang beliau sebutkan adalah merupakan ta'rif tauhidil uluhiyah. Adapun ta'rif secara umum yang mencakup tiga jenis tauhid bahwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi sawa'un kana fil rububiyyah atau fil الألوهية أو في الأسماء والصفات ثم قال العلامة ابن أثيمين رحمه الله تعالى وأنواع التوحيد ثلاثة jenis tauhid terbagi menjadi tiga al-awwalu tauhidur rububiyyah wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalq wal mulk wat tadbir yaitu meyakini bahwa Allah satu-satunya dalam hal menciptakan dalam hal memberikan rezeki dalam hal menguasai dalam hal mengurus dalam hal memberi manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla Allahu khaliqu kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Yang dimaksud di sini dengan kullu syai' ay kullu syai'in makhluk. Naam. Maka tidak termasuk dari zatullah وأسماؤه وصفاته وقال تعالى dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard Apakah ada yang mencipta selain Allah? Istifham yang dimaksudkan adalah ingkar, yaitu tidak ada pencipta kecuali Allah. Yarzukukum minas sama'i wal ard. Yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. La ilaha illa huwa. Wa qala ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di tangannya lah terdapat kerajaan dan kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Qul a'udzu bi rabbi rabbin nas malikin nas yang merajai rajanya manusia maka Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan sebagai Malik. Karena Allah mempunyai kehendak secara mutlak. Tasarruful kamil. Apa saja yang beliau kehendaki dan beliau inginkan, maka tidak seorang pun dan tidak sesuatu apapun yang bisa menghalangi. Itu namanya raja. Itu namanya nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifatul mulk. Beda dengan kerajaan manusia, terbatas. Kalau manusia yang disebut sebagai raja, kekuasaannya hanya pada wilayah tertentu. Kemudian kekuasaan itu hanya sementara. Kalau dia sudah mati, tidak lagi menjadi raja. Kemudian kerajaan mereka pun tetap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara kauni maupun secara syar'i. Naam. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintah, membuat perkara. Dan al-amr di sini tidak termasuk ke dalam al-khalq. Naam. Al-amr di sini seperti Al-Qur'an yang merupakan kalamullah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga tidak termasuk ke dalam al-khalq. Maka ini juga merupakan dalil bahwa Al-Quran laisa bimakhluk. Bukan makhluk, tapi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Dalil-dalil yang beliau sebutkan ini untuk menyatakan isbat ar-rububiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Hanya saja keyakinan kita tentang tauhidul rububiyah semata tidak cukup untuk menjadikan seorang jadi muslim. Dan bukan pembeda antara muslim dan musyrik kafir. Sebab mereka pun meyakini yang demikian. Adzan yang kedua, tauhidul uluhiyah tauhid al-uluhiyah. Wa huwa yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Nah, inilah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Ifradullah bil ibadah. Bi alla yattakhidhal insanu ma'allahi ahadan. Yaitu jangan dan tidaklah seorang manusia mengambil bersama dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu ya'buduhu dia menyembah kepadanya wa yataqarrabu ilai mendekatkan diri kepadanya kama ya'budullah taala wa yataqarrabu ilai sebagaimana dia menyembah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, menyetarakan. Karena asyirk itu maknanya adalah an-nasib, ya kan? Bagian. Nah, kita menye artinya menyekutukan <coughs> memberikan bahagian kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Nah, maka barang siapa yang memalingkan satu jenis saja Faqad waqa'a fi syirik. Sungguh dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang akan menghapuskan amalan-amalan mereka. Al-thalithu tauhidul asma'i was sifat. Yang ketiga tauhidul asma' was sifat. Wa huwa yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala menyendirikan Allah Subhanahu wa taala bima sama bihi nafsahu. Berdasarkan apa yang telah Allah beri nama pada dirinya sendiri. Wa wasofa bihi nafsahu fi kitabih. Dan dengan apa yang disifatkan oleh Allah terhadap dirinya dalam kitabnya. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam atau di atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. bi itsbati ma athbatahu. Yang demikian itu dengan menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa nafi manafahu dan meniadakan apa saja yang ditiadakan oleh Allah dan rasulnya yang ditetapkan banyak wal awal wal akhir wal zahir wal batin na'am wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir dan seterusnya dari ayat-ayat tentang sifat dan menafikan apa yang dinafikan Seperti Allah menafikan sifat zulm. Bahwa Allah itu tidak zalim. Dan dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala sifatus sina wan naum. Mengantuk dan tidur. Dan yang lainnya sifat lemah. Min ghairi tahrifin tanpa merubah wala ta'tilin tanpa meniadakan wa min ghairi takyifin wala tamthil tanpa membagaimanakan dan tanpa memisalkan menyerupakan wa muradul muallifi huna tauhidul uluhiyah dan yang dimaksud dengan Syekhul Islam rahimahullah taala di sini adalah tauhid al-uluhiyah wa huwa alladhi dhalla fihi al-musyrikun dan tauhid inilah yang menyebabkan sesatnya kaum musyrikin. Alladzina qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Wastabaha dima'ahum dan Rasulullah menghalalkan darah-darah mereka wa amwalahum dan harta-harta mereka wa ardahum wa diyarahum dan kampung mereka, rumah-rumah mereka. Jadi halal dengan sebab kesyirikan mereka. wa nisa'ahum wa dzurriyyatahum dan menawan ya, menahan wanita-wanita mereka dan keturunan-keturunan mereka, anak-anak mereka. Kenapa? Tauhidul uluhiyah. Inilah inti kenapa diutusnya para nabi dan rasul. Inti kenapa diturunkannya Alkitab. Kenapa disyariatkannya jihad. Karena permasalahan ini, tauhidul uluhiyah wa aktsaru ma yu'alijur rusul aqwamahum ala النوع من nawi min at-tauhid dan kebanyakan para rasul yang mengobati kaum-kaum mereka ya di atas jenis ini dari tauhid bahkan mungkin kita tidak mengatakan kebanyakan eh, na'am setiap semua dari kalangan para nabi dan rasul yang menjadi inti obat untuk mengobati kaumnya adalah permasalahan tauhidul uluhiyah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Nahl ayat 29 Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ani'budullah. Agar kalian menyembah hanya kepada Allah. Ma makna u'budullah ya ikhwan? Ay wahidullah kama qala Ibn Abbas. radhiyallahu anhuma. Tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ibadatu la tasihhu illa lillahi azza wa jalla. Maka ibadah itu tidak benar kecuali hanya untuk Allah. Waman akhalla bihadha tauhid. Dan barang siapa yang terdapat khalal, kekurangan, penyimpangan terhadap tauhid ini, tauhidul uluhiyah, fahuwa musyrikun kafir. Maka dia seorang musyrik dan dia seorang yang kafir. Wa in aqarra bi tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifat. Walaupun dia meyakini adanya tauhid rububiyah dan tauhidul asma'i was sifat. Nah. Ya. Oleh karena itu, Para ulama di antara mereka ada yang membagi tauhid itu hanya menjadi dua. Nah, tauhid ar-rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Sedangkan al-asma wa sifat itu masuk ke dalam tauhid ar-rububiyah, tauhidul ma'rifah. dan tauhid al-iradi at-talabi. Akan tetapi disebabkan karena banyaknya penyimpangan dari kalangan ahlu al-bid'ah min al-jahmiyati wal mu'tazilati wal asyairah wal maturidiyah kullabiyah mereka jatuh dalam penyimpangan dalam permasalahan asma sifat maka disendirikan. Dan tidak ada lagi pembagian yang keempat. Melainkan seluruh dan setiap jenis tauhid pasti kembali kepada salah satu di antara tiga macam tauhid ini. Falau furidha. Kalau misalnya kita menganggap Falau furidha anna rajulan yukirru iqraran kamilan. Kalau dianggap bahwa seseorang menyatakan dengan pernyataan yang sempurna bitauhidir rububiyyati wal asma'i was sifat dia meyakini dengan benar tauhidur rububiyah nama-nama dan sifat Allah walakinnahu yadhhabu ilal qabr akan tetapi dia datang ke kuburan bukan hanya sekedar datang ke kuburan Amma ziyaratul qabr fahas fahiyya minas sunnah. Hanya sekedar mendatangi kuburan ziarah sunnah. Tapi ada tambahan setelah dia datang ke kuburan faya'budu sahibah. Maka dia pun menyembah penghuni kuburan itu. Dan penyembahan tidak mesti dengan sujud. Dan tidak mesti dengan ruku' Wa anta tad'u wa tatlub wa tas'al. Kamu meminta kepada penghuni kuburan itulah ibadah. Kamu memohon ataukah berlindung diri dari mara bahaya yang menimpa kamu terhadap penghuni kuburan. Faqad waqa'ta fi syirk. Kamu telah jatuh dalam syirikan. Au ataukah yanziru lahu kurbanan. Yanziru atau yanzuru. Boleh. Ataukah dia bernazar. Ya. Dengan satu kurban. Nazar adalah seorang yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang pada asalnya tidak wajib akan datang nanti insyaallah taala definisinya. Yataqarrabu bihi ilai yang dia mendekatkan diri kepada penghuni kuburan itu. Fa innahu musyrikun kafirun khalidun finnar. Maka yang seperti ini dia musyrik, kafir, kekal di dalam neraka. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yushrik billah" Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu nar. Sungguh Allah telah mengharamkan atas mereka surga. Pengharaman ini sifatnya selamanya. Wa ma'wahu nar dan tempatnya dalam neraka. Tempat ini Hukumnya selamanya. Wa zalimina min ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang musyrik zalim. Naam, al-murad bil-zalim huna al-musyrikin. Naam. Wa ma kana tauhidu a'zama ma amara Allah. Dan sesungguhnya tauhid ini merupakan yang paling agung, yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan li'annahul aslul ladzi yanbani alaihi dinu kulluh karena tauhid ini tauhidul uluhiyah merupakan prinsip utama merupakan pokok yang dibangun di atasnya seluruh agama ini walaupun kamu puasa walaupun kamu sholat, walaupun kamu zakat walaupun kamu mengamalkan seluruh amalan illa tauhid maka tidak diterima seluruh amalan yang kamu kerjakan itu. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian syirik, pasti akan terhapus amalanmu seluruhnya. Nah, kamu termasuk di antara orang-orang yang merugi. Walihada. Oleh karena itulah bada Abi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengannya dalam berdakwah. Wa amara man arsalahu lid-da'wati ay yabda'a Dan Rasulullah memerintahkan pada orang yang diutus beliau untuk keluar dakwah, khuruj, agar mulai dengan permasalahan tauhid. Nah, ya, bukan mulai dengan fadail. Nah, bukan mulai dengan hayatus sahabah. Mulai dengan tauhid. ثم قال المؤلف رحمه الله wa a'zamu ma naha anhu syirku. Dan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala melarang darinya adalah syirik. Yang itu adalah lawan dari tauhid, biddu tauhid. Wahua yang dimaksud syirik adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Berdoa kepada selain Allah bersama dengan doanya pula kepada Allah. Yani doa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini perlu kita mengetahui bahwa dakwah atau berdoa itu bukan ibadah semata, yakni bukan doa merupakan ibadah semata, akan tetapi ibadah itu banyak. Tidak terbatas. Hanya kepada doa saja. Sana ada doa, sana ada tawakal, rakba, warahba, wal khawf, wal roja, wal nadar, wal salah, dan seterusnya. Sehingga mengartikan atau mendefinisikan syirik maknanya adalah berdoa kepada selain Allah bersama dengan Allah ini menyempitkan makna syirik. Ya. Padahal syirik itu lebih umum dari hanya sekedar berdoa. Oleh karena itu yang yang lebih umum, yang lebih tepat kalau kita mengatakan yang dimaksud dengan syirik wahwa ibadatu ghairihi ma'ahu. Beribadah pada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan ibadah lebih umum daripada doa. Naam. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Jami rahimahullahu taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syarah dari matan ini insyaallah akan kita bacakan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.